Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Iza arada syai'an ayyakula yakula lahu kun fayakun. والصلاة والسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي علمنا بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الشاكرين وارحمنا وارزقنا من عندك علما نافعا وفهما سليما اللهم يا ربنا اجعلنا واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يا ربنا احشرنا مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa terus melanjutkan pengajian kitab hikam karangan seorang sufi besar seorang yang hakim Ibn Atta'illah As-Sakandari. Dan nanti di akhir hikmah ini ada munajat ilahiyah. Panjatan doa yang disusun oleh Ibn Atta'illah As-Sakandari yang sungguh luar biasa indah menyentuh hati bagi yang membacanya dan seperti biasanya sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari Kita ingin memberikan sedikit mukaddimah tentang fikih Kita sampai di mana? Tayamum sudah selesai ya? Baik setelah orang berwudu dan bertayamum mestinya langsung sholat ya Kita langsung saja fikih sholat tapi ada sebelum sholat atau muqaddimah-muqaddimah sholat yang perlu dihadirkan belum wajib sunnah ada sunnah-sunnah sholat yang sudah kita belajari adalah kewajiban-kewajiban sebelum sholat nanti kita akan belajar kewajiban di saat sholat kewajiban sebelum sholat atau yang sering disebut dengan syarat sudah kita bahas masalah menutup aurat, berwudu dan sebagainya ada sunnah-sunnah sebelum sholat. Dan ini untuk kesempurnaan di saat sholat. Sekaligus ini yang sering dilupakan oleh orang yang berakidah benar ahli sunnah wal jamaah asli. Ash'ariyah. Di masyarakat kita. Akidahnya benar. Tapi rupanya untuk salah satu sunnah ini sering lupa. Justru yang memusuhi Ash'ariyah, Sufiyah, Ahli Sunnah palsu dan Salafiyah palsu, ini perhatian urusan yang satu ini. Sunnah apa itu? Sunnah mengatur barisan di dalam sholat. Pokoknya kalau ada barisan pelentong-pelentong, mesti ini ahli tawassul gitu. Biasanya gitu aja. Padahal sudah jelas hadisnya sahih, banyak hadisnya. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan langsung sawu sufufakum fa inna taswata saf min tamami iqamati shalah. Luruskan barisanmu di dalam salat. Sampai digambarkan seperti barisan di dalam perang. Sampai digambarkan sungguh aku melihat setan tuh lewat dari sela-sela sop yang bolong itu. Dari segi riwayat dari hadis seperti itu. Sisi lain ulama menjelaskan bahwasanya itu menghabiskan pahala berjamaah. Kita kadang hanya memahami yang penting sah berjamaah. Karena membacanya sambil ngantuk. Ada di dalam sholat berjamaah itu hanya sekedar sah berjamaah. Ada yang sah dan mendapatkan keutamaan pahala berjamaah. Di saat kita tidak peduli urusan barisan, belentong-belentong, bolong-bolong. Kalau ada kucing lewat bisa lewat, ada kambing lewat bisa lewat, ini. Ini menghilangkan fadilah atau keutamaannya sholat berjamaah. Ini padahal ini disebut di dalam banyak kitab. Barangkali yang baca kitab-kitab lama, Fathul Mu'in, kitab Fikih Madhab Syafi'i. Memang di dalam kitab Fathul Qorib tidak dibahas banyak masalah ini. Bahkan sering tertipu dengan yang tertulis di Fathul Qorib di Fathul Qorib itu hanya berbicara tentang sahnya berjamaah. Yang penting kalau di dalam masjid, selagi di dalam masjid, imamnya di mehrab sana, makmumnya di ujung sini, biarpun di dalam masjid, itu adalah sah. Nah, sudah begitu difahami seolah-olah yang penting sah. Dipikir kalau sudah sah dapat pahala jamaah. Padahal dijelaskan oleh ulama lain, sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah karena tidak peduli urusan barisan. Sehingga kita sering menemukan gotakan. Gotakan itu kamar. Biasanya di pondok itu kalau ini masjid kamarnya di sana. kelewat halaman. Ini anak pondok yang baru baca Fathul Qorib ini yang penting sah. Kalau di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 dirok. 300 dirok ini satu dirok itu begini. Berarti 300 dirok ini diperkirakan ya 180 meter. Jadi asalkan antara masjid dengan kamar itu, antara ujung masjid dengan kamar, kalau masih tiga, sekitar 180 meter itu masih sah. Makanya santri itu males sholatnya di sana. Padahal nggak dapat pahala jamaah itu. Karena bacanya hanya sekedar baca teks lalu tidur dan ngantuk. Jadi beda tentang sah berjamaah dengan mendapatkan keutamaan berjamaah. Maka harus kita bangun di musola kita baris. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah. La sufu sufufakum. Kamu pilih meluruskan barisanmu atau pengen hatimu berantakan. Jadi ada rohaniat, maknawiyat, sesuatu yang tidak terlihat di balik menyusun barisan itu adalah bersatunya hati. Barisan ditata yang rapi. Jangan membuat barisan yang kedua kecuali yang pertama sudah bagus, rapet, kita kadang-kadang bingung masuk masjid itu Masya Allah longgar-longgar. Ditarik, tarik lagi. Ditarik malah kayak eh, mau marah. Nolehnya sudah beda. Maksudnya ditarik agak rapat. Noleh lagi. Ditarik lagi noleh. Wes, noleh yang ketiga ini sudah lain. kelihatnya agak lama begini. Oh ya udah. Ini pasti orang tawasulan ini. Tawasul bener. Tapi tambah dong sunnah-sunnah yang lainnya ini. Barisan sopnya yang keker, yang bagus. Masa kalah dengan ahli bid'ah? Hah? Kan begitu. Dibangun ini sob barisan ini. Ayo. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang diajar ke Nabi Muhammad. Bahkan di dalam fikih. Kalau seorang imam. Habis komat kok tidak langsung sholat. Itu terputus komatnya. Harus diulang komatnya. nggak dianggap. Kecuali lamanya imam itu karena nyusun barisan. Ngatur sana ditarik sini kok nggak beres-beres. Biarpun lama tidak dianjurkan komat lagi. Karena apa? Ngatur barisan itu seperti sudah di dalam sholat berjamaah. Jadi penting tolong barisan dirapatkan. Jangan membuat barisan yang kedua kecuali yang pertama penuh. Bahkan di dalam sholat pun kita harus sambil mengatur. Tiba-tiba ada yang satu batal. Saling merapat. Rapat merapat, merapat, merapat begitu. Mungkin ini bobo anu, ini jajar begini. Misalnya yang di sini yang paling di kanan kami ini kok hadas selalu keluar, ngerapat. Dan ngerapatnya itu arahnya yang jelas. Arahnya koidah, sebaik-baik barisan tempat sholat yang makmum itu adalah yang paling dekat dengan imam. Karena bisa melihat dan bisa mendengar. Jadi ada keutamaan melihat, ada keutamaan mendengar. Jadi paling dekatnya dengan imam itu tempat yang paling bagus, yaitu di belakangnya. Baru kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan terus begitu. Bukan buat barisan dari ujung sana. Di belakangnya pun begitu, yang paling dekat dengan imam. Jadi kalau ada yang batal, yang agak jauh ya mendekat, terus mendekat biar yang ujung sana bolong nanti ditutup sama yang lainnya. Ini adalah hal yang sering dilupakan tidak tahu. Dan ini harus dijelaskan sering. Ini adalah sunnah dan hadis sahih banyak hadis tentang masalah mengatur barisan ini. Terlalu banyak. Dalam riwayat fa inna tasfiyata sufufi min tamami misolah. Dalam riwayat fa inna tasfiyata sufu min iqamati sholah. Kesempurnaan solat. Dalam riwayat lain adalah mendirikan solat ya seperti itu. ini barisan ya sebelum solat rapi yang bagus Jangan bolong-bolong. Kadang-kadang memang akhirnya sholat jadi tidak nyaman. Aduh ini sholat gangnya ini. Karena fadilah jamaah bagi yang ngerti, hilang. Bagi yang tidak ngerti memang dimaafkan. Tapi masa orang harus bodoh terus? Kan tidak. Ada sesaat kita harus ada peningkatan ilmu. Sedikit demi sedikit. Eh, insya Allah habis ini, kalau sholat harus ada barisannya dirapikan. Kemudian cara tidak membuat barisan yang kedua kecuali barisan yang pertama itu sudah benar. Ini adalah manhajnya ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Lah, untuk bermuamalah dengan orang awam harus halus. Kita juga tidak boleh kasar. Jangan sampai ngatur barusan itu Masya Allah memaksa sampai nginjek jentiknya orang. Itu ya nggak usah. Sudah minggir ya. Orang nggak ngerti ya sudahlah biarin. Diinjek, diinjek sampai begini. Kayak main bola apa itu kakar itu. Ngakal-ngakang. Kemudian antara kaki kita dengan kaki yang satu itu. Jangan lebih dari sejengkal. Pokoknya jangan terlalu lebar. Idealnya adalah sejengkal, boleh lebih sedikit. Sebab kalau ngakang itu kayak betul-betul jadi kiper ya, itu nggak enak. Sah sholatnya. Atau mepet segini goyang-goyang kayak mau jatuh itu ya. Jadi paling enak adalah minimal antara kaki dengan kaki kita, bukan kakinya orang ya. Kaki kita itu ngakahnya kita itu begini ini sejengkal. Jadi itu adalah keker begitu. Laki-laki. Kalau perempuan apapun bentuknya memang dianjurkan lebih rapat dalam semua gerakannya. Ngangkat tangannya semuanya adalah lebih rapat. Itu perempuan. Jangan ngejar barisan sampai karena tamunya jauh ngakang begini. Penjomba ingin pepetin. Akhirnya orang lihat lucu. Sudah gitu tidak tahu kakinya tetangganya itu cantengan masih diinjek ini. Cantengan tahu ya, Jawa Timur. Apa itu cantengan ya? Ya pokoknya kena luka akhirnya menjadi infeksi, masih diinjek. Sederhana saja memang kalau sudah sama-sama mau enak, kalau sama orang tahu ya tetap nggak bisa. Maka kita cepat maklum saja kalau ada orang ditarik nggak mau berarti dia belum ngerti ilmunya. Kalau sudah sama-sama tahu, ayo sama-sama dirapatkan barisannya. Itu sebelum kita melakukan sholat. Ini bukan ilmunya orang lain, ilmu kita. Karena ilmunya Rasulullah. Dalam hal ini sepakat, gak ada beda. Kemudian juga masalah sutrat musalli satir. Kalau mau sholat itu harus ada sutroh sebisa mungkin. Ada sesuatu yang di hadapan kita yang menghalangi orang lewat dan tempat sujud kita. Jadi dianjurkan kalau para sahabat itu yabtadiruna ila sawari. Sawari itu adalah tiang-tiang begini. Para sahabat Nabi itu kalau datang sholat langsung cari tiang. Jadi kalau sholat sunat ini ngadep ke tiang begini supaya tidak dilewati tempat sujudnya oleh orang. Ini sunnah. Lagi-lagi ini biasanya malah santri nih. Kalau ada santri kita begitu tuh mau tak gebuk aja itu. Sudah belajar berkali-kali masih saja. Kalau orang luar ya nggak enak gebuk ya. Memang tidak. Jadi ya ini yang menyebabkan orang melewati tempat sujudnya. Padahal ada ancaman. Kalau arafal maru baina yadayil musalli ma alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'inan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Melewati orang tempat sujudnya orang sholat itu haram. Hati-hati. Kalau ada orang sholat, jangan dilangkai tempat sujudnya dilewati. Kalau di luar tempat sujudnya nggak apa-apa. Artinya diperkirakan tempat sujudnya di sini. Kalau kita ngelewati pas di tempat sujudnya, itu haram hukumnya. Bahkan lebih baik menunggu 40 tahun. Artinya memang betul-betul berat. Jadi ini jangan melewati di tempatnya orang sujud. Tapi yang haram ini ada aturannya. Siapa sih yang haram dilewati tempat sujudnya? Orang yang sudah menempatkan sholatnya di tempat yang benar. Misalnya ngadep tembok, tiang, atau membuat tanda ditancapkan kalau di padang pasir. Namanya sutrotul musalli. Sutroh itu pembatas bagi orang yang sholat. Kalau ada, kalau nggak ada mentok-mentoknya sajadah. Itu sudah pertanda kalau itu tempat sujud kita. Jadi ada pembatasnya. Jadi antara kami dengan tiang ini. Kami berdiri tiang ini sudah cukup ini. Makanya haram melewati di sini. Kalau sudah orang pakai tiang begini atau bisa pakai sejadah atau pakai anaza atau tongkat biasa ditancapkan oleh padang pasir kok masih melewati itu hukumnya haram nah kalau orang itu belum membuat pembatas ya nggak haram dia sendiri salah sendiri sholat di tengah-tengah begini orang pada lewat nah ini dan itu pun juga harus agak lentur kalau kondisi kayak haji di Mekah ya biasanya lewat-lewat sudah ini karena kondisinya berbeda. Makanya itu sudah Keharoman ini pengecualiannya kalau sudah kondisi di Mekah. Artinya dalam keadaan normal. Makanya kaidahnya begini. Jika orang yang sholat sudah memenuhi syarat pembatas, maka haram untuk melewatinya. Jadi syarat kapan haram kita melewati tempat sujudnya orang yang sholat? Satu, Orang yang sholat sudah melihat membuat pembatas. Itu. Membuat pembatas. Itu saja. Kalau sudah membuat pembatas, maka haram bagi siapapun yang sholat. Apa, ya, oh, siapapun yang ingin melewati. Itu haram. Jadi diperhatikan. Kemudian sisi lain, di saat haram lewat, kok ada orang lewat, anda sudah pakai pembatas kok masih ada orang lewat. Maka sunnah bagi Anda untuk mengha menghalau. Tangannya dibeginikan, stop. Biar dia tahu balik karena sudah dikasih pembatas biar dia tidak melakukan yang haram. Maka asalkan yang lewat itu haram maka sunnah kita untuk menghalangi. Tapi kalau lewat yang nggak haram kita nggak sunnah menghalangi. Maksudnya apa? Kita sholatnya asal di tengah jalan, di tengah begini, setiap ada orang lewat begini-begini. Ya pusing nanti orang, salahnya sendiri itu. Sholatnya jangan di tengah sini, biar gak dilewati orang. Makanya di saat kita tidak memenuhi syarat satir, maka jangan pakai alang-alangan begini. Kita yang salah itu. Jadi sunnah kita untuk menghalau orang yang lewat di depan kita kalau kita sudah membuat satir. Satu. Yang kedua, yang lewat itu orang berakal, orang dewasa. Kalau anak kecil jangan dipikirin, kasihan. Lah ini. Kalau tidak ada ilmunya lucu ya. Di tengah perempat, di tengah-tengah begini sebentar-bentar gini, Pak, sampean sholatnya jangan di situ. Tuh tuh ada tiang-tiang itu. Kalau tidak tiang di belakangnya orang, kalau tidak belakangnya orang, orang bisa jadikan satir. Sutroh bukan satir, sutroh itu pembatas. Ini diantaranya hal-hal sepele ya kelihatannya, tapi ini adalah yang sering dilupakan oleh para musalli, orang-orang yang melakukan sholat. Jadi dua hal tolong diperhatikan membuat sutroh. Jadi biarpun sholat sunat tolonglah carilah kalau masih ada begini ini bisa ini besi-besi ini boleh. Jadi mungkin jadi rapi rapi rapi gitu ke belakang ke belakang ke belakang. Ini termasuk sunnah yang sering ditinggalkan. Kemudian agar tidak sampai ada orang yang melewati tempat sujud kita. Kalau sudah kita membuat seperti itu, rapi sholatnya benar, kalau ada orang lewat di depan kita, maka orang itu haram hukumnya. Dan di saat haram lewat, maka kita boleh menghalau. Bahkan sampai kalau tiba-tiba kita beginikan kok mati, nggak kena denda. Kini kaget, duk, mati. Karena dalam riwayat, fal Kalau ada orang lewat di depanmu, Tidaknya kau bunuh. Makanya bukan bunuh beneran. Kau beginikan dengan keras, nggak apa-apa, sampai kok dia mati, nggak kena denda kita. Salahnya sendiri lewat. Tapi kalau kita belum pakai sutroh, kena denda kita. Ini diantara beberapa hal yang sepele tapi dilupakan. Dan nanti disebarkan ini. Hal-hal begitu ada di bulughul marom, ada yang pernah baca bulughul marom, makanya bacanya melek pasti kelihatan itu. Sama ya kayak Fathul Mu'in, asalkan bacanya benar-benar ya. Kalau bacanya sambil ngeliwat lain gitu. Ini kadang-kadang ya itu kalau diingatkan kayaknya kok berat ya. Ada anak sebagian santri itu lupa yang begini-begini. Adalah harus dipegangi, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti ada pahala, di samping pahala ada menjadikan kita semakin dekat ke Rasulullah. Itu sunnah. Baik, itu saja yang perlu kita hadirkan. Jangan sampai melanggar sunnah itu menjadi cirinya akidah yang benar. Akidahnya benar, tapi Sunnah nabinya banyak ditinggalkan. Sunnah nabi yang gampang kan? Itu gampang. Setiap hari kan kita sholat ya. Kenapa kita tidak mengamalkannya? Ini saja insya Allah mukaddimahnya. Kita akan membaca hikmahnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang mungkin kita lanjutkan apa ya? Mungkin sholat atau apa? Fikir-fikir sementara, fikir-fikir sedikit. Tapi yang yang segera dibutuhkan oleh kita. Al-hikmah atsaniyah wal ishrun. Hikmah yang ke-22. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid wa bi'ulumikum fid daraini amin ila anqal. al hikmah tsaniyatu wal ishrun. Hikmah yang ke-22. Ma min nafasin. Maaf Ibu ya, bismillah. Tidak ada satu nafas. Tubedihi yang engkau hembuskan. Nafas yang kita keluarkan. Illa kecuali walahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada qadarun qadar ketentuan Fika yang Allah tentukan untukmu bersama hembusan nafas tersebut yumdihi yang Allah lewatkan Allah jalankan Allah lakukan artinya tidak ada nafas yang kita hembuskan maksudnya waktu dan di dalam waktu ada gerak-gerik kita. Di dalam hembusan nafas kita itu pasti dibarengi kalau tidak kerdipan mata kita, lintasan hati kita, gerakan tangan kita pasti. Karena kalau kita melihat orang pun perlu dibandingi dengan hembusan nafas. Semua hembusan nafasmu itu pasti dibarengi dengan ketentuan Allah untukmu baik itu kebaikan atau kemaksiatan itu pasti Maka di sini Ibn Atta'ilah As-Sakandari itu untuk merenung bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi. Dan terjadinya apa yang Allah tentukan untuk kita itu ya bersama hembusan nafas kita. Maka dari itu kita harus selalu merenung jangan sampai apa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita ini adalah satu ketentuan dari Allah yang tidak baik. Jangan sampai yang kita lakukan ini adalah hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar bahwa kebaikan yang kita lakukan ataupun kejelekan yang kita lakukan itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Allah. Akan tetapi ketentuan Allah itu kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Akan tetapi kullun muyassarun lima khulikalah disebutkan bahwa semua orang itu akan dimudahkan sebagaimana fungsinya dan tujuannya nanti di mana? Kalau ini ahli surga akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan surga. Biarpun orang yang zina melakukan kemaksiatan itu semuanya di bawah ketentuan Allah. Dan yang satu lagi ibadah ngaji ketentuan Allah. Sama-sama ketentuan Allah. Allah yang menentukannya. Dan ketentuan ini tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja. Tapi di hadapan kita, kita punya akal. Allah berikan kepada kita akal. Dan kemudian Allah berikan kepada kita kemauan kita punya iradah, kemauan. Yang kemauan ini iradah kita itu karena iradah Allah. Maka di dalam kaidah Asy'ariyah, Anda, kami, kita semua ini punya kemauan. Tapi kemauan kita ini adalah di bawah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak benar kalau ada orang mengatakan saya tidak punya kemauan. Nggak benar, buktinya saya kita punya kemauan. Dan kemauan kita tidak akan ada artinya jika ke, kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Artinya Allah berkehendak, Anda berkehendak. Ini dalam bahasa akidah yang sederhana, teori kasabnya Imam Abdul Hasan al ashari di antara ada orang yang mengatakan atau kaum Jabriyah, ada kaum Qadariyah, itu dalam dalam perdebatan akidah, Qadariyah itu yang mengatakan aku bisa, semua aku yang melakukan. Aku aku mengandalkan akalnya. Seolah-olah Allah tidak punya peran di dalam dirinya. Lalu dia bisa bergojak. Ini buktinya saya bisa mengangkat air nih. Saya ini, ini kemauan saya. Terlepas dari kemauan Allah. Nah ini gak benar. Akidah sesat. Sisi lain Jabriyah mengatakan. Kenapa kamu mabuk? Ya Allah yang naktirkan saya begini. Seolah-olah dirinya tidak punya kemauan. Dan ini diingkari. Oleh kenyataan kita punya kemauan. Ya, kita punya kemauan. Kemauan tetapi ada satu saat kita tidak bisa itu semuanya untuk menahan. Ada satu kekuatan di luar kita. Pernah kedinginan? Pernah ngebigil? ngemigil. Siapa yang nyuruh kemigil itu? Bisa ditahan tidak? Nggak bisa. Kalau memang yang mengendalikan jasadmu adalah dirimu, engkau bisa nahan kemigil, dong. Tetap begini. Ditahan nggak bisa. Maka ini menunjukkan bahasanya ada kekuatan yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kekuatan yang terjalani dengan ikhtiar kita yang sesuai dengan ikhtiar Allah. Ada yang sama sekali kita tidak punya ikhtiar. Tapi ikhtiar kita itu di bawah ikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bahasa akidah tentang dialog debat panjang masalah ini diringkas dalam satu kalimat. Innallaha yuridu anturida. Allah menghendaki agar engkau berkehendak. Itu saja sebetulnya. Allah mengendaki engkau berkehendak. Sehingga anda punya kehendak benar. Nah, dengan kehendak ini diiringi dengan akal, anda pengen enak kan hidup? Iya. Faham, yakin adanya surga? Iya. Maka diberi oleh Allah pemahaman akal, lalu ada wahyu, kabar gembira tentang surga, ancaman neraka dengan akalnya ini, wahadainahu najdain. Ada dua jalan. Hai hey, orang yang berakal. Ayo pilih mana? Kan begitu. Dia menjalankan akalnya, dibarengi dengan keimanan di dalam hatinya. Lalu setelah itu muncul iradah, saya punya kemauan, saya pengen masuk surga. Ia meniti jalan yang benar. Jadi masalah kodok, kodar. Di sini berbicara tentang kodok, tentang kodar Allah. Artinya semua nafas kita yang kita hembuskan ini dibarengi dengan ketentuan Allah. Karena begitu, maka harus kita cermati jangan sampai nafas yang kita hembuskan ini ternyata menjadikan Allah rid, Allah murka. Dan mari kita senantiasa jadikan bahwa hembusan nafas kita ini dibarengi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pikirkan ridho Allah, maka rintangan ini akan bisa dilewati. Misalnya dia punya keinginan hawa nafsu yang besar, tapi dia rindu kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, akalnya hidup. Saya ingin mabuk. Tapi di dalam mabuk itu kan ada murka Allah. Dan dia tidak tahu bahwasanya bakal mabuk atau tidak mabuk. Tapi kan dia bisa milih. Daripada saya dimurkai nanti di akhirat, saya pilih. Tapi urusan kemaksiatan itu kelihatannya orang susah membayangkannya. Tapi kalau urusan yang satu ini gampang, misal. Ini, kalau urusan maksiat, orang masih agak repot pahamnya. Jangan maksiat. Dia akan berhelah. Allah yang menakdirkan saya maksiat, kenapa susah? Tapi kalau giliran yang satu ini, makan, ada tidak orang laparnya setengah mati lalu di depannya ada sate, oh, enak, bakso? Mungkinkah dia berkata, ya kalau Allah menghendaki saya kenyang bakal kenyang biarpun saya nggak makan. Ada enggak? Padahal nggak beda urusan ini dengan itu. nggak ada beda, sama. Kalau Allah menghendaki kita kenyang, nggak makan pun kenyang. Kenapa kita makan? Nah inilah Allah memberikan kepada kita akal Akal kita berpikir, lah ini makanan dan bisa mengenyangkan perut saya, maka saya harus menjalankan tangan saya sebelum diambil orang. Saya ambil. Saya gerakkan ke mulut saya. Dan ini Allah yang mengajari. Jadi tidak bisa orang dengan hujah kayak Jabriyah, ya semuanya Allah. Kalau memang Allah mengendakikan ya pasti bakal kenyang. Kalau memang saya dari oleh Allah kaya raya, biarpun saya tidur dapat duit, nggak ada itu semuanya. Semuanya bangun pagi untuk cari duit, sholat subuh susah. Kalau cari duit oke, okay. tapi kalau cari surga kadang-kadang susah. Padahal nggak ada beda itu semuanya. Kalau anda, kalau kita yakin surga, kita akan berjuang untuk surga. Yakin duit bisa untuk beli, makanya rajin cari duit. Jadi nggak ada beda. Makanya yang perlu dibangun adalah keyakinan. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari agar kita mengukuhkan keyakinan bahwa semua gerak-gerik kita ini tidak lain adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apa yang ditentukan oleh Allah di esok hari, maka titilah jalan yang menuju kemuliaan dengan akal kita. Ngambil yang baik. Ada orang selalu berhujah malah masalah takdir ini perlu digambarkan dengan sederhana supaya tidak ruwet. Ya Allah dolim dong, masa saya ditakdirkan masuk neraka? Kadang-kadang begitu. Kalimat-kalimat yang muncul semacam ini. Dia tidak tahu dolim itu kan hak ya. Anda punya hak apa atas Allah? Anda hamba Allah. Mau diucek-ucek gimana juga lah banting sana, banting sini, dikasih sehat, kasih sakit, korengan ya nggak apa-apa, terserah kan begitu. Karena ini milik Allah, tidak pernah ada perjanjian sebelum kita terciptakan janji ya Allah engkau harus berikan aku surga, nggak ada itu. Nggak ada perjanjian kita dengan Allah lalu kita menuntut jadi apa yang dilakukan Allah nggak ada itu zalim kecuali Anda dengan kami sudah ada perjanjian. Kita hidup bertetangga yang baik loh ya. Oke, ya. Tak taunya ada yang khianat. Lim ini ada perjanjian. Tapi dengan Allah siapa yang pernah berjanji? Ada janjian nggak? Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kemurahan Allah Allah menghadirkan Anda di dunia ini. Jadi kalau Allah memasukkan hambanya ke neraka nggak ada sifat zalim ke surga nggak akan disifati dolim. Kemudian ada pertanyaan lagi setelah itu. Ya kalau memang saya ahli surga ya biarpun saya maksiat kan masuk surga. Katakan kepada orang seperti itu dengan pertanyaan. Memangnya kamu ahli surga? Jawabnya apa kira-kira? Ya nggak tahu ya sudah nggak tahu kenapa kamu merasa ahli surga jadi di saat kita sok tahu tentang ketentuan Allah itu yang musibah kita tahu sok tahu ketentuan Allah kita nggak tahu apa yang terjadi jangankan 10 hari yang akan datang satu menit ke depan kita nggak tahu Ibu nggak tahu kalau di rumah nanti habis pulang ada orang ngirim 10 juta duit nggak ada tahu kan? Dikit bu, 10 juta. Misalnya, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin dia hidup lebih dari semenit yang akan datang nggak bisa. Kita bisa mati sewaktu-waktu. Nah ini. Maka dari itu Ibn Atta'il As-Sakandari mengajari, ayo cobalah kita senantiasa menggunakan akal kita untuk berpikir main hitung-hitung. Sampai dikatakan man ghafala hisabahu khasara fiktisabihi. Kalau ada orang itu hitung-hitungannya salah dalam perdagangan pasti nanti bangkrut dia itu. Kayaknya untung nggak untung. Makanya kita harus hitung-hitung umur kita itu kita tidak tahu karena nggak tahu ayo kita manfaat untuk yang baik. Hitungan ini berapa tahun lagi saya hidup lima tahun lagi iya kalau lima tahun setahun iya kalau satu tahun terus ya kalau besok pagi mati gimana nah karena begitu kita punya iman kepada Allah hari akhir hari kiamat surga neraka maka di malam hari ini kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus dibangun jadi tidak ada bahkan kadang itu kita melihat sesuatu yang tidak baik sesuatu itu terlihat kurang baik di hadapan kita tapi bukan berarti itu adalah kejelekan. Banyak Allah Subhanahu wa taala pernah, menyebutkan bahwasanya wa'asa antak takrahu syai'a. Kita itu bisa membenci sesuatu wa wa khairun lakum itu lebih bagus untukmu. Enggak senang ya Allah. Kenapa kok susah saya kerja? Ternyata itu lebih bagus untuk kita. Allah tahu karena Allah ingin menjadikan dia itu ahli surga. Kalau seandainya duitnya banyak nggak ngaji tuh. Tapi saya pengen ngaji duitnya banyak, ya syukur gitu saja. Ah. Kalau pengen ngaji duitnya banyak, ya syukur yang diberikan Allah syukuri. Wa asan tuhibbu syai'a, bisa saja engkau menyukai sesuatu harapan. Wa wasyarrun lakum itu tidak bagus untukmu. Allah lebih tahu, wallahu ya'lam, Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, kau tidak tahu semuanya itu. Disebutkan itu dalam Al-Baqarah, eh, surat Al-Baqarah ayat 216 atau 316. Itu bahwa 216 bawa kadang itu di hadapan kita itu tidak nyaman. Tidak baik. Tapi ternyata menurut Allah itu yang terbaik. Karena ternyata kebaikan itu yang tahu hanya Allah, maka kita hanya berusaha untuk baik. Melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berjuang rela mati dalam peperangan. Apa motivasinya? Dia rela berjuang dengan hartanya, rela berjuang dengan nyawanya. Motivasi apa? Rindu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli karena apa? Nafasku ini ada hitungannya. Apapun bentuknya, ini semua ketentuan Allah. Saya ingin mengambil ketentuan Allah yang bagus. Saya ingin di saat dicabut nyawaku dalam keadaan baik. Apapun bentuknya kita akan mati. Kita harus melalui hidup ini. Kita harus melewati dunia ini. Aku ingin melewati dunia ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Maka ini yang menjadikan orang selalu menjadikan dirinya mengontrol hatinya. Ngontrol hatinya, ngontrol dirinya. Saya sudah ingat betul belum dengan kematian yang akan menjelangku. Aku ingat tidak dengan kejelekan jika aku lakukan lalu aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diingatkan oleh Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Jangan biarkan nafas itu berlalu begitu saja tanpa ada renungan yang kita hadirkan. Dan nafas itu sekali lagi ada jatahnya loh ya. Ada nanti jatahnya itu tertentu. Kalau sudah nafas terakhir yang kita hembuskan, nggak ada lagi itu. Nggak ada dijual itu nafas. Nggak tahu nafas kita itu tinggal berapa juta sih. Yang seratus ya tinggal hitung saja nanti sampai di rumah sudah tidak ada, yang tinggal seratus. Yang seribu besok pagi itu. Ya semuanya nafasnya sudah ada jatahnya. Dan semua orang tahu bahwasanya nafas itu ada jatahnya artinya bakal mati. Akan tapi kadang dia tidak mempersiapkan setelah nafas itu berhenti. Jadi mari kita bersama Ibn Atta'illah Asakan dari ini berusaha untuk senantiasa menjalani hidup ini dengan karunia akal yang diberikan oleh Allah kepada kita dibarengi dengan kerinduan kita kepada Allah maka pilihlah jalan yang benar jadi ada jalan menuju surga jalan menuju neraka kalau pengen surga ada jalannya ini kalau pengen neraka ada jalannya bermaksiat itu sudah ada jelas dan anda semua di sini belajar ngaji karena anda pengen tahu jalan menuju surga lah itu orang sehat kalau orang menuju surga lewat jalan neraka itu pasti orang sakit. Mau ke Tegal kok ke arah Indramayu, pasti bingung itu. Gak akan benar itu. Orang itu. Jadi kalau menuju surga ini jalannya dan orang itu akan sampai ke surga. Biarpun tidak semua yang jalan di atas jalan surga sampai. Tapi kita kan tidak jangan ngurus saya sampai atau tidak sampai. Tidak penting itu. Yang penting aku harus menempuh jalan surga ini loh. Khusnul khotimahnya itu Allah yang tahu, nggak tahu kita. Tapi kita berusaha terus di jalan yang benar, ingin kita berdoa, memohon kepada Allah. Sewaktu-waktu dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah Ibn Atta'ilah secondary yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sambung dengan beberapa pertanyaan, masih ada waktu yang cukup luas. Ya cukup Allah senang saja kami persilakan pada Bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yahya yang saya hormati, dalam suatu hadis dikatakan bahwa ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dia melakukan kemaksiatan sehingga orang tersebut masuk neraka. Dan begitu juga sebaliknya ada seorang yang ditakdirkan masuk neraka akan tetapi dalam perjalanan hidupnya orang tersebut melakukan perbuatan ahli surga sehingga masuklah orang tersebut ke dalam surga. Yang akan saya tanyakan adalah apakah orang tersebut yang masuk surga atau neraka itu karena perbuatan kita sendiri atau sudah takdir dari Allah? Pertanyaan kedua adalah bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk meminta kematian seseorang dikarenakan orang tersebut memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh sehingga merepotkan orang yang mengurusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mukarram Bu Yahya yang kami hormati Saya mau bertanya Tentang Sunnah apa e, Mengatur barisan Itu tugas imam atau tugas semua orang yang berjamaah gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan bu ya, bagaimana uh, jawaban atau sikap kita sebagai orang awam ketika dalam pergaulan atau interaksi uh, bertemu sekelompok orang yang dalam tanda kutip selalu menanyakan mana dalilnya atau dalilnya, terutama untuk Eh, ritual-ritual ibadah yang biasa kita lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami persilakan pada ibu-ibu. Masukkan tangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kalau riba itu adalah e, haram. Tapi bagaimana dengan pegawai Buya yang 100% itu mm, mempunyai hutang di bank konvensional? E, bahkan saya pernah bilang ke bank syariah gimana kalau pegawai itu hutangnya tidak ke konvensional tapi ke syariah tapi kan itu harus melalui MOU yang kebijakan yang orang atasan. Nah, itu termasuk ya pegawai ya kami kami yang pegawai itu kena hutang karena ya itu gali lubang tutup lubang untuk memenuhi uh, dan lain-lain pendidikan. Terima kasih. uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang membaca ayat suci Al-Quran, surat Yasin, dan surat Yasin Fadilah. Ada yang sebagian yang menyatakan bahwa kalau membaca ayat suci Al-Quran surat Yasin yang ada di Quran aja. Sedangkan surat Yasin Fadilah juga kan ada gitu. Yang saya pengen tanyakan bagaimana kalau saya tetap membaca ayat suci Al-Quran surat, surat Yasin Fadila. Apa itu salah atau bid'ah atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Beb? Tadi disebutkan bahwasanya tentang pungkasan hidup ya. Cuman bunyinya tidak seperti yang disebutkan tadi. Ceritanya ada orang melakukan perbuatannya ahli surga. Tetapi sudah ditentukan oleh Allah dia itu ahli neraka. Akhirnya melakukan pekerjaannya di neraka mati su'ul khotimah. Begitu juga ada orang yang melakukan pekerjaan ahli neraka. Maksiat. Waduh semuanya dilakukan. Tapi dia ditulis oleh Allah memang ahli surga. Maka sebelum meninggal dia melakukan pekerjaan ahli surga. Langsung dia mati husnul khotimah masuk surga. Itulah yang dimaksud bahwasanya ketentuan Allah itu seperti itu. Nggak ada campur tangan kita, nggak bisa. Kalau memang orang ini ahli surga, ya ahli surga. Kalau ahli neraka, ahli neraka. Nggak bisa ditawar itu. Kalau sudah ditentukan Allah orang ini ahli surga, biarpun dia ahli maksiat, nanti dia akan masuk surga. Dengan cara, dengan Allah mudah Allah memberikan pertobatan sebelum sehari meninggal Sebelum beberapa saat meninggal Allah memberikan dia sadar lalu menangis tobat diampuni oleh Allah bisa saja. Begitu sebaliknya ada orang ahli ahli kebaikan ibadah ibadah ibadah karena memang dia ahli neraka tiba-tiba eh nyoba-nyoba melakukan kemaksiatan mati di situ. Ada. Inilah ketentuan Allah yang kita tidak bisa ikut campur. Barangkali di sini ada pertanyaan terus saya bagaimana? Bagaimana bagaimana? Lah, kalau saya memang ahli neraka itu gimana saya? Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya dong saya sholat terus begini. Siapa yang bilang kamu ahli neraka? Ada yang bilang kamu ahli neraka? nggak ada. Atau sebaliknya, ngapain kamu maksiat terus? Ya, biarin kan ada hadis Nabi kalau memang saya jatah surga, biarpun saya maksiat nanti kan masuk surga. Siapa yang ngasih bilang kamu dapat jatah surga? Ini harus pertanyaan. Yang namanya ketentuan Allah itu gaib. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kita menjalani itu loh. Jalan menuju surga. Jadi ada kodok, ada kodar. Kodok itu adalah pengetuan, pengetahuan Allah. Ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi itu kodok. Jadi Allah tahu kodok Allah, Allah pengetahuan Allah bahasanya si A masuk surga, masuk surga, masuk surga semua. Allah tahu. Dan kodar itu adalah terjadinya sesuatu Allah membuat satu kejadian yang sesuai dengan pengetahuan Allah Allah itu tahu anda lahir tahun 78 Allah tahu itu sebelum anda lahir itu namanya kodok jadi mulai zaman Nabi Adam sebelumnya sebelumnya sebelumnya karena kalau pengetahuan Allah tidak ada istilahnya mulai Allah dari tahu dari nggak tahu lalu tahu itu nggak ada. Allah tahu dari dahulu dari dahulu Allah tahu Anda lahir tahun 78. Dan pas tahun 78 Anda lahir itu namanya kodar. Pengetahuan Allah sebelum Anda lahir namanya kodok. Dan di saat terjadi Anda lahir namanya kodar. Lah orang sering main tentang takdir. Kalau sudah saya takdirkan. Ini salah. Takdir itu Anda tidak tahu. Ketentuan Allah itu Anda nggak tahu. Besok kaya, melarat, nggak tahu. Kita sering membuat misal. Jangan sok tahu tentang takdir. Lalu nggak mau ibadah. Wah, neraka bener nanti. Nggak tahu kita ini bakal ahli surga atau ahli neraka. Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kita gunakan akal sehat. Jalan mana yang harus kita tempuh? Ya jalan surga dong. Misal, lagi-lagi kalau menggambarkan urusan ibadah kita kurang paham. Tapi kalau urusan duit cerdas kita. Misal, ada jamaah at-taqwa yang hadir pada malam hari ini, subhanallah ada rizki. Dibagi-bagi, setiap orang dapat 10 juta, ambil di Tegal. Nah, Tegal itu mana? Kesana ya? Kesana ya? Semuanya kira-kira pergi ke sana enggak? Pergi sini. Ada satu Katanya orang cerdas, hebat. Ke arah jalan ke arah Indramayu sana. Ngapain? Ngambil duit ke Tegal. Ditanya, "Lah kok lewat sana?" Kalau memang saya ditakdirkan nyampe Tegal kan saya nyampe. Apa kata orang? Dia tuh gi gila, semua orang bilang gila biarpun katanya profesor ya. Jadi ada jalannya kalau ke Tegal ya ikut jalan yang ini loh. Jalan ke Indramayu sana, sama jalan surga tuh ini. Wong oh, sudah jalan di atas jalan neraka kok ngomong kalau memang saya ahli surga. Ya nggak benar. Ini ikut jalannya. Harus ini akal sehat seperti itu. Sudah. Jadi akal sehat. Kalau pengen ke Tegal ya ini jalannya naik mobil ke Tegal. Bahkan dia mempersiapkan mobilnya yang ini karena waktunya terbatas kalau duhur gak nyampe hangus ya. Ambil sopir yang bagus kan begitu. Sopir yang bagus mobilnya awas jangan macet ya. Sudah siap telepon, jangan-jangan mobil macet tengah jalan. Saya lumayan 10 ribu, 10 juta. Ini kan. Jadi langsung ngambil ke Tegal. Yang berjalan ke Tegal pun belum tentu nyampe Tegal. Ada yang tabrakan jeder, nggak nyampe Tegal sampai Jakarta, rumah sakit Jakarta. Tapi kan dia nggak tahu kalau mau tabrakannya. Kalau mau tabrakan berangkat nggak kira-kira? Nggak berangkat, nggak tahu kita itu. Jangan sok tahu gitu loh, takdir itu. Jadi ke depan gitu itu kita bakal kecelakaan atau enggak ya nggak tahu. Yang penting jalan ke surga. Biarpun ada orang jalan di tengah surga kepleset zina, maksiat, mas, mati. Ada. Tapi kita nggak tahu, jangan sok tahu. Permasalahan kita hamba kayak Tuhan, sok tahu. Dan ada orang yang jalan kemaksiatan bisa masuk surga, ada yang ke Indramayu, itu kan orang gila tadi ya. Rupanya, subhanallah, angkot yang dinaik itu kok berhenti di pom, beli bensin. Lagi beli bensin di pom Indramayu situ ketemu temennya, naik mobil. Eh mau kemana? Mau ke Tegal. Kok ke sini? Ya cuek aja. Yang penting mau ke Tegal kalau sini nyampe-nyampe. Ah ngapain? Ikut mobil saya aja. Yuk. Mau kemana? Saya ke Tegal. Nah, ikut mobil. Ikut temennya. Cuman dia kan tidak tahu kalau bakal ketemu temennya ya. Kalau tahu mah lain cerita. Kalau nggak tahu pura-pura tahu itu gila. Nah ini loh. Maksudnya urusan takdir jangan main-main. Anda tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Maka jalani itu loh jalanmu ke Tegal. Anggap saja ini surga. Ini jalanmu ke surga. Ibadah, ngaji, berbakti ke orang tua. Terus. Nah, ini orang benar, sehat akalnya. Nah inilah takdir. Jadi jangan sok tahu tentang takdir. Karena takdir gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu. Dan itu termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah dikasih tahu dia ahli neraka gimana yuk? Gak enak hidup ini ya. Jangankan ahli neraka dikasih tahu saja. Insya Allah ada kabar gembira ini. Apa? Ya matimu itu lima tahun lagi. Lima tahun masih lama padahal ya. Kalau sudah dikasih tahu jadi gak bisa tidur ya. Tapi alhamdulillah Allah nutupin kita mati gak tahu. Itu enak nikmat. Biarpun besok tiba-tiba mati nggak Gak mikirin. Kalau sudah kasih tahu ya Allah hidup saya tinggal dua hari, hmm, nggak enak sate sudah itu. Jadi ada hal disembunyikan oleh Allah justru agar nikmat kita ini, termasuk ini perjalanan ini Allah menutup yang namanya ketentuan atau takdir Allah. Maka jangan sok tahu tentang takdir lah ini. Ada pun pertanyaannya, yang menjadikan masuk surga itu amal kita atau apa? Bukan amal kita, rahmat Allah karena Allah memilih. Tetapi orang pilihan Allah itu ada ciri-cirinya. Ibadur Rahman, hamba Allah yang sesungguhnya itu ada ciri-cirinya. Yang bisa masuk surga Allah orang yang mendapatkan rahmat. Ibadur Rahman itu ada. Jika berjalan di atas bumi hauna dengan penuh kelembutan, memberikan kasih sayang, rajin melakukan sholat. Ini adalah hamba-hamba Allah yang dirahmati. Jadi orang tidak masuk surga dengan amalnya. Tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan rahmat kepadanya dipilih ke surga. Jadi amal perbuatan kita bukan tiket. Alhamdulillah saya sudah sholat selama 20 tahun plus puasa saya 20 tahun ini. Wah berarti saya tiket masuk surga. Nggak ada itu. Jadi nggak ada. Kita melakukan ibadah karena kita menjalankan tugas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Kemudian, jadi karena Allah kasih sayang kepada kita, lalu Allah mengangkat kita ke surga. Dan ruang kasih sayang atau lingkup kasih sayang Allah ini di mana? Di tempat orang-orang ahli ibadah. Yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka orang itu harus rajin beribadah. Itulah orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoa doa untuk mati. Makruh. Doa mati untuk dirinya sendiri itu makruh. Dirinya sendiri. Ya Allah matikan saya besok. Gak bener. Belum tentu mati lebih bagus. Jangan-jangan dia ahli neraka. Berarti cepat ya cepat siksa. Tapi berdoa begini. Ya Allah matikan saya secepatnya kalau kematian baik untukku. Barangkali capek hidup ya. Bunuh diri dosa. Doanya ya Allah daripada saya kena fitnah akidah macam-macam matikan secepatnya kalau memang itu lebih baik buat saya ya Allah. Daripada termakan. Ini doa yang boleh itu. Tapi ya Allah matikan saya, ini putus asa. Kayak apa hanya amal saja dipikir nanti langsung problem di dunia. Ya Allah matikan saya, saya sumpah di dunia ini. Memangnya di alam kubur lebih enak. Dosamu banyak, gitu lah. Kan begitu. Ayo tobat yang banyak, kan begitu. Tak lah, kalau mendoakan mati orang lain bukan makruh, kurang ajar itu namanya. Ada lagi dalam medis itu adalah suntik kasih sayang. Membantu orang biar cepat mati itu ada. Disuntik biar cepat mati karena secara medis begini-begini. Haram itu nggak diperkenankan. Kata dokter difonis nggak ada obat. Sudah begitu tersiksa. Dikasih suntik kasih sayang katanya. nggak ada itu haram hukumnya. Biar gak ngerepoti yang hidup. Eh, yang hidup itu kan amal itu. Jangan lihat. Memang orang kadang-kadang seorang pengen mati saja daripada nyiksa yang hidup. Anak-anaknya daripada capek. Oh enggak. Bagi anak itu adalah lahan pahala. Dan hidup ya seperti itu. Kita tolong menolong. Naudzubillah. Apalagi seorang anak capek sama ibunya. Waduh diam-diam durhaka gede ini. Ibunya ya biar cepat mati aja. Astagfirullahaladzim. Bisa terlintas yang semacam itu karena capek. Karena ibu anak tidak sesabar ibu. Ibu mah sabar. Gendong, dikencingi, sakit, nangis, rela tidak makan. Kalau anak ibunya sakit itu sudah cepat capek, naudzubillah. Makanya kecuali yang telah diberi kasih sayang oleh Allah. Sehingga terus dengan ibunya penuh kasih biarpun sakit. Makanya di saat ada seorang perempuan digendong oleh seorang anak laki-laki. Waktu tawaf keringetan gendong ibunya yang sudah lumpuh setelah itu orang itu duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Abdullah bin Umar, kau melihat aku menggendong ibuku kan? Iya. Gimana? Apakah aku aku sudah cukup untuk membalas budi kepada ibuku? Dijawab, tidak. Yang kamu lakukan ini tidak ada apa-apanya dibanding sesaat sedetik di saat ibu melahirkan dengan sakit itu. Dan ada kelebihannya. Ini kelebihannya. Di saat ibu mau menggendongmu dengan penuh harapan agar kamu umur panjang sehat. Tapi di saat kau menggendongnya, terlintas kapan matinya. Lihat. Anak itu seperti itu. Makanya tidak usah doa seperti itu. Jangan-jangan tuh orang tua kita, na'udzubillah. Kalau doa tetap yang baik, semoga tetap sehat. Yang berikan kesehatan Allah kan. Kalau memang doa kita agar dia mati dikabul, kenapa tidak doa yang baik? Ayo. nggak ada artinya sebetulnya. Daripada doa, ya Allah cepat mati saja. Kalau memang doa kita dikabul, doa yang baik. Ya, semoga sembuh. Kan enak begitu. Kalau tidak dikabul, ya sudah tidak apa. Sudah kurang ajar nih. Sama saudara kurang ajar kalau saudaranya. Jadi tidak perlu, tidak diperkenankan mendoakan seperti itu, mendoakan cepat mati karena kasihan, sakit terus dan sebagainya. Tapi kalau begini bunyinya, ya Allah kalau matian lebih baik untuknya ya gak apa-apa. Tapi kalau lebih hidup untuknya, tapi bukan mendoakan mati. Bukan mendoakan mati, tidak. Kemudian meluruskan barisan itu sunnah bagi semuanya. Makmum memberikan komando karena Rasulullah menyerukan sawu sufufakum wa inna tasfiyatat dan Rasulullah sebagai imam. Beliau sebagai pemimpin. Jadi pemimpin yang memberikan komando pengertian. Kemudian setelah itu masing-masing makmum itu senantiasa merapatkan jamaah, merapatkan barisan untuk mendapatkan kesempurnaan berjamaah. Sehingga kalau ada orang yang bolong di barisan depan, kita melangkah ke depan dengan langkah satu-satu asal tidak melakukan gerakan tiga kali berturut-turut. Jangan dibiarkan bolong. Masuk jalan. Jadi sambil sholat kita merapatkan barisan. Ini perlu diamalkan. Tidak usah ragu. Kadang-kadang nggak enak ini. Wah, ngapain sholat kok senggol-senggol ya. Maksudnya merapikan barisan jalan, sholat kok jalan. Untuk merapatkan barisan, jangan sampai ada yang bolong. Nah ini memang dalam hal ini kita harus sedikit gemes memang. Susah ya dalam hal ini. Pokoknya kalau musola kita itu dijamin belentong-belentong itu loh. Herannya ya. Makanya kalau rapat ini, wah kalau sudah rapat kadang-kadang malah curiga ya. Sudah rapat biasanya bukan milik kita. Kalau barisannya rapat, wah ini bukan milik kita, jangan-jangan. Masa orang yang akidahnya nggak benar urusan sunnah malah rajin ini ya. Kita harus tolong dirubah ini. Dirubah, mengatur barisan. Jadi semua, tugas semuanya untuk menyempurnakan keutamaan sholat berjamaah. Dan nanti ada aturannya bagaimana sholat berjamaah, posisi imam, posisi makmum, bagaimana jika ada orang datang. Itu ada, insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi. Kemudian, kalau ada orang bertanya, apa dalilnya? Ya. Yang pertama begini. Yang tidak tahu jangan sok tahu itu susah. Katakan aku ngikut guru saya. Paling sederhana. Kalau dia sok tahu, ah harus ada tahu dalilnya ya. Langsung saja. Sampean pernah sholat enggak? Pernah sholat? Coba bacakan sholatnya. Mana dalilnya? Itu kan lagi, ayo kalau bisa dia. Sudahlah, itu orang sok sombong kalau orang sok mana dalilnya itu. Bales saja. Kamu pernah tidak ngeluarkan zakat begini? Pernah ngeluarkan. Mana dalilnya? Ayo, mau apa? Itu orang paling sombong sedunia itu. Kita itu mau mukallid taklid sama ulama. Sudahlah, gampang saja. Jebak sebuah amalan apa? Mana dalilnya? Mau ngomong apa dia? Ya Allah, kalau ini dipaksakan kepada orang awam nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya mana dalilnya? Akhirnya kabiraunya belum hafal, ngapal dalilnya dulu. Fatihahnya nggak sempat hafal, ngapal dalilnya dulu, begitu. Sudah begitu dibohongi nggak ngerti kan? Dan kebiasaannya orang yang suka pakai mana dalilnya itu biasanya Al-Quran bunyi begini artinya beda. Dan kita buktikan itu. Suka bohong karena nggak punya dalil. Akhirnya asal Al-Qur'an bunyi artinya begini, lain. nggak nyambung. Ada kita amati uh, Al-Qur'an ngomong di sana, dia ngomong di sini, nggak ada nyambung itu. Ini adalah pendusta malahan dia itu. Kalau kita tidak, saya ikut ulama. Ulama gede, madhab Imam Syafi'i. Bertaklid kita ini. Taklid nggak boleh, bolehnya ittiba. Ya salam. ya Itibak dengan taklid mau dibeda-bedahin. Taklid bagaimana, itibak bagaimana. Itibak itu mengikuti Rasulullah dengan mengikuti ulama dengan tahu dalilnya. Balik lagi situ, jebak lagi itu orang. Sudahlah tidak usah sombong. Dan insya Allah lah, ya itu gampang lah orang-orang begitu. Gitu saja. Belum lagi gurunya mereka, gurunya yang hidup di abad ke-7 kita punya salah satu buku usul fikihnya di situ disebutkan kalau ada seorang mustafti lah ini tolong amanat kalau pengen teksnya kami kasih orang yang sok berdalil-berdalil ini ternyata imamnya yang paling dikagumi itu mempunyai satu buku kitab usul fikih dan tidak semua orang banyak yang tahu kita tahu karena memang kita waktu itu ya belajar usul fikih, kita ngumpuli buku-buku usul fikih. Di dalam buku itu disebutkan sebuah kisah. Pengarang ini ini khusus orang yang sering interaksi dengan mereka yang sama dalil nanti boleh datang kita kopi. Jika ini yang diimamkan oleh orang ini berkata, kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti Kemudian dijawab oleh mufti dengan sebuah jawaban. Kok lalu bertanya, mana dalilnya? Apa katanya orang ini? Fadribuh, suruh mukul saja. Bukan kita loh ya. Suruh mukul saja. Artinya kalau ada orang bertanya, mana dalilnya menurut imamnya harus dipukul. Ngamalkan imamnya atau enggak? Kalau anda ingin mengamalkan imamnya ini, sebuah buku yang ditulis oleh imamnya. Enggak ini. Imamnya mereka ini. Imamnya orang yang sok tanya dalil. Ini coba lah, kalau kita tidak punya data ini jangan didengar omongan kita. Ada. Di situ disebutkan bahkan kita nukil dalam sebuah risalah kita. Waktu kita nulis S2 dulu. Pernah risalah kita bab masalah ijtihad, taklid, dan tanfik. Kita nukil langsung dari bukunya. Di situ ada. Kalau ada orang bertanya kepada seorang mufti. Lalu mufti menjawab ke orang itu tanya mana dalilnya. Langsung fadribu. Pukul saja. Waduh habis. Itu jawaban yang kedua, itu paling enak itu. Ngomong bahasa Arab saja nggak ngerti kok tanya dalil misalnya. Bisa dibohongi kan tambah nanti. Sudah sam'an wata'an. Oh jadi begitu kiai ya pulang. Kan enak begitu langsung diamalkan. Pakai dalil nggak paham lagi. Ingat dalilnya apa ya? Terus yang diomongin apa tadi? Nggak ketemu akhirnya. Sudah dalilnya nggak apal, yang diomongin nggak ingat. Terus bagaimana mau belajar agama? Baik. Terserah, boleh milih yang pertama, boleh milih yang kedua. Yang nyuruh bukan saya, gurunya tuh. Gurunya bukan saya, enggak kan? Yang ini gurunya. Dan ini ada tagnya. Bisa dilihat di salah satu risalah kita, satu risalah 150 halaman itu bisa diambil salah satu masalah ini. Kita nukil dari ulama-ulama yang murid-muridnya anti taklid, ternyata ada kalimat seperti itu, itu ya taklid namanya. Enggak usah pakai dalil, bahkan tanya dalil, fadribu, pukul saja. Kemudian Masya Allah. Masalah bank konvensional bank yang ada bunganya. Kita harus kasih buku timah sedikit bahwa nggak ada orang yang sempurna di dalam beragama. Ada orang rajin sholat, satu sisi telinganya bolong, suka dengar fitnah, ada. Ada orang rajin sholat, matanya jelalatan, ada. Ada orang rajin haji, ternyata bohong jual beli, ada. Jadi tidak sempurna. Maka sebaik-baik orang itu menyempurnakan dirinya. Lah biasanya orang susah menyempurnakan dirinya itu kalau ternyata hidupnya ngelihat aibnya orang lain. Nah, maka kita bangun siapapun dari kita, ayo yang punya celah, mungkin mata saya suka jelalatan, yuk besok dikurangi. Yang B matanya suka gunjing, ayo coba yang mulutnya suka gunjing, maka ayo dikurangi. Yang sholatnya kurang rajin tapi rajin sedekah. Ayo rajin sholat. Semua tidak ada yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tidak boleh bangga dengan kekurangannya. Itu hanya orang bodoh. Ahmak. Orang bodoh itu bukan. Kalau bodoh masih lumayan. Dungu. Dalam bahasa hadis itu dungu orang yang enggak mengerti kekurangannya. Nah, sebaik-baik orang menyadari kekurangannya. Tapi kalau sudah menutup mata dari kekurangannya, ini adalah orang dungu yang nggak bakal bisa baik. Semuanya bisa kurang, termasuk ya urusan ibadah, urusan ini. Dalam urusan transaksi pun kita bisa kurang. Maka dari itu kita tidak usah nengok jeleknya orang. Tengok diri kita sendiri. Anda yang berdagang, pernahkah bohong dalam dagang Anda? Anda ustadz gimana? Sombong tidak dengan keustatanmu? kiai, sombong dengan kekiainya. Itu penyakit gede-gede, lebih gede dari riba itu. Ria, dengki, ustad tapi ngedengki, ustad sombong. Jangan dianggap sepele. Riba doha, dosa. Tapi dosa yang dohir itu, dosa batin lebih gede lagi. Ngedengki, ngedendam, apa lagi? Wah, habis tuh. Biarpun jubahnya lebar rumbai-rumbai sealun-alun. Sama Artinya semua dari kita itu mungkin kemasukan dosa. Jadi tidak boleh kita hanya menilai orang tuh pejabat korupsi terus. Nah, belum tentu kita baik kan? Tetapi yang pejabat, barangkali ada pejabat yang korupsi, ada antara kita makan riba, ada di antara kita suka ninggalin sholat, ada. Yuk kita semuanya mencari penyempurna, memperbaiki diri. Itu loh. Termasuk bank konvensional juga begitu. Yang barangkali di antara yang hadir ada urusan dengan bank konvensional. Sadari dulu nanti Allah akan mengangkat. Bukan berarti anda harus hina-hina. Kecuali kita sombong dengan dosa ini. Akan hina. Tinggal saya mengatakan, Ya Allah, keluarkan saya dari kehinaan ini dengan kasih sayangmu. Maksudnya dengan kasih sayang. Kalau minta itu tolong ditambahi dengan kasih sayang, Ya Allah. Kalau dengan kasih sayang itu enak. Eh keluar dari bank begini dikasih pekerjaan lebih gede dari Allah. jadi dengan minta dengan kasih sayang. Ada orang ya Allah bantulah aku untuk menjadi baik tok nggak pakai kasih sayang. Pertama pernah pakai kerudung misalnya. nggak pakai kerudung, nggak pernah doa, doanya salah. Ya Allah bantulah aku untuk menjadi baik. Akhirnya jatuh ke garota. Ya, digundul ya. Baru pakai keru Dudung. Kita tidak pengen begitu. Tapi kalau dengan kasih sayang, ya Allah bantulah aku agar bisa nutup kerudung dengan kasih sayangmu. Ya Allah, dikirim suami baik. Sayang, perhatikan, enak. Nah, begitu. Jadi kalau minta dengan kasih Ya ini yang berada dalam kehinaan misalnya bekerja di bank konvensional. Ah, ya Allah, jangan kau siksa kami dengan ini Allah. Tolong ya Allah, angkat kami dari kubang kehinaan ini dengan kasih sayangmu. Masya Allah. Bisa saja berhenti dari bank itu, eh dagang jadi orang kaya raya di kampung itu. Bisa. Karena duit kan tidak melalui kantor itu saja. Bisa melalui yang lainnya. Siapa yang bisa mengatakan kaya harus di kantor itu? Tidak. Bermacam-macam orang. Di Cirebon ini banyak orang kaya. Ada yang macam-macam. Ada yang dengan tokonya kaya. Ada dengan rongsoknya kaya. Ada dengan rotannya kaya. Ada dengan jabatannya. Oh ternyata orang kaya macam-macam ya. Tidak melalui satu jalan. Nah kita ini sering suudon kepada Allah. Sudah susah zaman sekarang. nggak ada pekerjaan lagi. Pantesan susah cari kerja. Kerjaannya suudon sama Allah. Nah ini. Jadi masalah bank konvensional itu. Ya berusahalah. Tidak berurusan dengan bank konvensional. Dan bank syariah bagaimana? Memang ada kekurangannya. Akan tapi itu kan yang kita nanti-nanti. Kalau kita nanti-nanti bukan berarti harus dibinasakan kalau ada kekurangan. Tapi justru harus kita bina. Seperti halnya kita menanti kehadiran seorang anak. Sudah lama kita nanti-nanti. Pengen punya anak. Tak tanya ada kurang sedikit lah apa. Kita binuh? Kita bunuh? Ya tidak. Kita benahi, kita obati agar sehat. Seperti itu. Barangkali bank syariah. Munculnya bank syariah ada dua makna. Satu adalah komando besar-besaran bahwa di bank selain syariah itu ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ngapain buat bank syariah? Itu kan logikanya begitu. Jadi ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Itu keyakinan bahwasanya itu riba. Makanya kalau ada orang mengatakan bunga nggak riba ini pasti bingung. Wong yang punya bank konvensional saja tahu kalau itu riba. Buktinya buat bank syariah kan? Nah ini yang Ustadz kok ngatakan gak riba. Astagfirullah. Ya Ustadz. Yang punya bank konvensional pun dia membuat bank syariah. Kenapa buat bank syariah? Ya karena banyak umat Islam di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memangnya kenapa? Ya karena bank konvensional ada bunganya. Terus bunga kenapa? Nah ini kan jawabannya mereka. Lalu kok ada Ustadz mengatakan bunga bank halal. Halal ada haramnya agak belot. Ya. Ah, kemudian kalau Anda melihat orang kerja di bank konvensional, Anda jangan menghinakan. Bisa saja dosa kita menghinakan lebih banyak daripada dia. Kita ah, doakan kalau mungkin ada teman kita yang hadir tempat ini lagi di bank konvensional. Didoakan semoga Allah mengangkat derajatnya, diberi kemudahan untuk ini ini. Ibu dah didoakan. Nah, ini penting. Kemudian pegawai sebisa mungkin yang ngurusi pegawai ya jangan dihubungkan dengan bank-bank semacam itu, kasihan dong. Intinya selagi kita bisa Keluar kita keluar. Kalau tidak bisa, ya lain cerita. Misalnya ada barangkali undang-undang pengambilan gaji harus di situ, kemudian apa dan sebagainya. Tapi kalau tutup lubang, gali lubang tutup lubang ini, ini yang tidak diperkenankan. Kenapa kita harus gali lubang tutup lubang? Melalui yang haram. itu mempertambah haram sebab lubang yang kedua juga cara yang haram ya, lubang yang pertama dengan cara yang haram. Paling enak jual asetnya selesai, tidak urusan dengan ini. Khawatir naik terus berantai. Dan ini kan ada bunga, ada bunga, ada bunga. Dan yang bertemu dengan kita bukan saja puluhan ya. Banyak sekali di antara teman-teman atau orang-orang yang kita kenal. Rupanya bermasalah dengan bank. Banyak, bukan sedikit. Jadi punya utang begini, punya utang begini. Bahkan di antaranya yang punya utang pengen membayar tuh rupanya kalau bayar cepat belum waktunya juga didenda ya. Jadi bingung kita. Jadi kalau misalnya jatahnya 3 bulan 3, 3 tahun harus bayar, kalau kita lunasi sekarang bukan tambah untung kita ya. Memang itu adalah cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Kemudian bagaimana dengan orang Islam yang kerja di bank konvensional? Mereka orang mukmin muslim. Ada hati kecilnya yang bakal menyeru kepada kebenaran. Insya Allah mereka akan diangkat oleh Allah. Kita tidak boleh meremehkan ya. Yang bekerja di tempat itu tidak boleh kita remehkan. Bisa saja dia setiap malam menangis. Itu jadi berusaha untuk kita tidak masuk ke bank itu sebisa mungkin. Makna sebisa mungkin ya sebab kemampuan kita. Kalau ternyata masih masuk tanpa kemauan kita, kita tidak punya kekuasaan untuk mengatur ya lain cerita. Tapi kalau kita yang minjem, yang nyerahkan sertifikat ya kita yang mencari luka, kita mencari bencana itu sendiri dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat-sahabat kami yang Masya Allah dengan penuh keinsafan, dia punya utang di bank dan sebagainya, kita anjurkan jual asetmu Ya sudah, saya berusaha untuk menjualnya. Allah akan mengangkat derajat. Sebab apa? Jual aset itu malah nggak resiko. Sebab setelah ditutup kan nggak kena bunga. Tapi kalau pinjam lagi kan harus bayar bunga lagi ya. Secara akal kan begitu. Mending ditutup asetnya, usaha lagi. Nanti kalau dapat duit beli lagi. Sebab kalau bayar kalau pinjam dari mana bayarinya kita? Sama. Bahkan kita harus bayar bunga lagi. Jadi inilah jadi harus hati-hati dalam urusan-urusan seperti itu. Ketahuilah Allah Maha Kaya. Tapi ingat, jangan menghinakan orang yang ada di bank. Kita tarik, kalau memang Anda cinta, Anda doakan, bukan menghinakan. Sebab yang menghinakan bukan penyeru kepada kebaikan. Tapi orang sombong, merasa dirinya paling hebat. Ini ada bank konvensional, ada tentara kita, anak kita, mungkin saudara kita di bank konvensional. Kalau memang Anda cinta, Anda setiap hari menangis. Ya Allah, saudariku, ya Allah, lepaskan dari itu. Begitu. Kemudian masalah Yasin Fadilah. Ada pertanyaan. Apakah ada masalah yang bagus ya? Kalau masalah ke lebih baik, lebih bagus adalah membaca Yasin utuh dahulu baru doa. Cuman jika pertanyaannya, membaca Yasin Fadilah itu boleh atau tidak? Ini harus dibangun dengan pertanyaan yang lain. Bahwasanya Berapa orang, berapa ayat sih kita harus berhenti membaca Al-Quran? Adakah batasan kita membaca ayat lalu berhenti? Misalnya kita membaca alif lam mim dalikal kita mula raiba fih berhenti. Boleh atau tidak? Besok saya lanjutkan besok. Boleh ya? Enggak ada larangan. Jadi berhenti membaca ayat itu boleh satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Yang penting di situ mafhum, bisa dipahami. Dan setelah saya baca dua ayat lalu saya berdoa boleh tidak Alif lam mim dalikal kita bularai bafi Artinya alif lam mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Lalu berdoa, ya Allah, berikan kepadaku keyakinan terhadap Al-Qur'anmu ya Allah. So boleh tidak begitu itu? Ya boleh dong. Mau doa kok. Udallil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertakwa ya Allah. Boleh tidak? Yasin Fadilah itu ya seperti itu. Setiap beberapa ayat doa, beberapa ayat doa. Nggak ada yang dirusak itu. Kecuali ada Yasin Fadilah yang baru ya. Selama ini Yasin Fadilah ya yang disodorkan ke kami. Kita amati ayat sempurna baru doa. Ayat sempurna baru doa. Ayat sempurna baru doa. Kadang-kadang tiga ayat. Kalau ada orang mengatakan bid'ah alasannya merubah ayat Al-Quran. Ya Allah, ini gak ngerti ayat dan bukan ayat. Kasihan benar nih orang. Ini doa. Lalu mengatakan Yasin Fadilah bid'ah. Harus belajar lagi itu orang. Gak sampai. Kenapa harus katakan bid'ah? Kalau masalah keutamaan mungkin kalau baca Yasin selesaikan dulu baru doa setelahnya. Mungkin menganjurkan yang lebih bagus. Tapi barangkali orang tidak bisa sampai selesai baca Yasinnya dikit-dikit pengen sambil berdoa. Yasin wal Quran hakim. Doa. Gak apa-apa, gak ada alasan. Gak ada yang melarang. Siapa yang melarang bahwasanya setiap baca ayat Al-Qur'an ada doa? Biasanya malah tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andalannya itu memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Saya ingin tolong tunjukkan yang dicontohkan Rasulullah gimana. Baca ayat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an gimana? Yang dicontohkan Rasulullah itu tidak seperti sampean. Contohkan Rasulullah gimana? Ada orang membaca Al-Qur'an hafal, hafal. Ini begitu contohkan. Tapi di saat sorokan seperti yang kau lakukan di sekolahmu juga nggak pernah contohkan Rasulullah ngapal ayat ini dari ini membuat radio kan begitu Al-Quran diputar di radio nggak dicontohkan kan tapi ada manfaatnya di sini banyak ada contohkan Rasulullah jadi ini adalah hanya biasanya karena kedegian saja biasanya sebab apa yang biasa membaca yasin Fadilah itu ahli tawasul itu saja biasanya makanya dimusuhi itu Memang kita menganjurkan kalau ibu-ibu pengen baca Yasin, baca aja. Kalau bisa Yasin sempurna baru doa. Tapi kalau ibu sudah biasa juga nggak apa-apa wong itu berdoa. Asalkan jangan alif lam min dhalika. baru dicampuri dengan yang lainnya. Akhirnya enggak jelas pemahamannya ya. Tapi setelah kita kita la raiba fi hudallil muttaqin. Doa boleh. Apa-apa. Enggak ada larangan ajib. Tidak, tidak masuk akal dari mana larangannya. Baik, kemudian ada pertanyaan tertulis. Apakah bila pinjam uang dari bank setelah menerima harus dikeluarkan 2,5% untuk sedekah? Enggak. Pertama kenapa harus pinjam di bank? Anggap saja tidak bank. Kalau saya pinjam duit dari orang bukan bank. Saya pinjam duit dari Anda. Apakah harus dikeluarkan 2,5%? Ya enggak dong. Tidak, bukan zakat. Zakat itu kalau sudah berputar satu tahun misalnya, saya pinjam duit dari Anda 100 juta. Saya taruh di peti rumah saya. Setelah berputar satu tahun, saya wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum, ya nggak wajib mengeluarkan zakat. Orang pinjam duit butuh suruh mengeluarkan zakat. nggak ada aturannya itu. Jadi mengeluarkan zakat. Itu ada aturannya yaitu setelah uh, uang itu menginap satu tahun, kemudian uang itu mencapai satu nisab, satu nisab itu adalah batas minimal. Batas minimalnya itu adalah senilai emas murni 94 gram. Setelah uang nganggur, bukan uang operasional, bukan uang dagang ya. Kalau dagang ada aturan sendiri, zakat perdagangan juga ada. Kalau uang nginep, tabungan anda nganggur satu tahun Sementara tabungan Anda melebihi dari nilainya emas 94 gram. Kalikan saja 94 kali berapa ratus. Maka saat itu wajib mengeluarkan zakat dan zakatnya adalah 2,5 persen. Apakah Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa? Enggak lain. Imam Mahdi bukan Nabi Isa. Apakah Imam Mahdi itu Sunni atau Syiah? Imam Mahdi adalah Sunni. Orang Syiah memang mengaku punya Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi adalah sunni, ahli sunnah wal jamaah. Mencintai sahabat Nabi Alaihi Wasallam, Keturunan dari Rasulullah Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan. Dan nanti akan datang pada akhir zaman namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Mahdi benar ada. Syiah mengaku punya Mahdi. Ya orang mengaku terserah memang Mahdi adalah benar. Ada riwayat yang sahih tentang turunnya Imam Mahdi dan itu adalah benar. Baik. Alhamdulillah, oh, masyaallah. menurut yang saya pelajari tidak ada Jumatan sholat Jumat dalam satu desa. Tapi sekarang banyak ditemui RW menyelenggarakan sholat Jumat bagaimana hukum yang sebenarnya. Di dalam madhab Imam Syafi'i yang anda pelajari adalah benar, tidak salah. Tetapi bukan yang selain itu berarti juga harus salah. Yang anda pelajari benar karena di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan bahwa dalam satu desa tidak boleh ada dua Jumatan. Kalau ada dua Jumatan, maka yang dulu yang sah, yang berikut nggak sah. Maksudnya dulu-duluan. Tetapi di dalam madhab lain nggak dibahas masalah ini. Boleh ada tiga masjid di satu kampung, boleh madhab selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri di saat di Irak dan juga di Mesir ya melihat itu semuanya tidak pernah mengingkari karena memang tidak perlu ingkar di dalam urusan masalah khilaf ijtihad. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i apakah, apakah betul harga mati sementara di tempat kita semuanya ke madhab Syafi'i ya. Apakah boleh sekarang sudah telanjur ada bagaimana? Yang perlu ditinjau akidahnya benar atau tidak. Yang bermasalah jika ada orang membuat Jumatan baru memang akidahnya nggak benar lah ini yang anti tawasul, anti maulid Nabi lah itu, itu hentikan tuh. Kalau orang-orang seperti itu itu sudah perusak. Kalau sekedar tidak mau muludan mah nggak apa-apa. Kalau sudah mencaci maki dengan majalah-majalahnya dan masih kita simpen itu perlu dibaca suatu ketika Masya Allah luar biasa lidahnya bukan lidahnya ahli iman mencuci maulid mencaci maulid nabi mencaci tawasulan dengan cacian yang berlebihan nah ini kelompok yang salah jangan boleh kalau sampai bisa terjadi di kampung itu sampean yang salah kan begitu jawabannya, ya kan tuh. Kok bisa ada ada orang beda kok panjenengan biarkan di situ? Ya, ini permasalahannya. Tanggung jawab dong, gimana? Awas di hadapan Allah ini, gede dosa, harus bangkit. Kalau tidak bangkit, wah bisa tidak masuk surga nanti, karena membiarkan kemongkaran itu. Nah ini, Kemudian kalau sama-sama akidahnya benar, Asy'ariyah, Sufiyah, akidahnya benar. Lah, betulkah itu tidak sah? Kita tinjau di dalam madhab Imam Syafi'i saja, enggak usah jauh-jauh. Seperti Imam Qulyubi juga menjelaskan tentang boleh dua masjid di dalam satu kampung jika dibutuhkan. Apa makna dibutuhkan itu dijelaskan juga oleh para ahli fikih madhab Imam Syafi'i. Dibutuhkan kalau memang masjid itu enggak cukup. Ya. Jadi kalau masjid itu enggak cukup, maka boleh kita membuat masjid baru di kampung itu. Mau digedekan nggak ada, misalnya mentok. Terus mau bagaimana? Membuat masjid lagi baru boleh. Cuman pertanyaannya, nggak cukup untuk siapa? Ini dibahas oleh ulama. Nggak cukup untuk yang jumatan saja, atau untuk orang kampung di situ. Ternyata madhab syafi'i berbeda. Ada yang mengatakan kalau seandainya Orang kampung itu dikumpulin suruh masuk ke masjid kok enggak cukup baru boleh kita buat masjid baru lagi. Kalau ternyata satu kampung dimasukkan masih longgar ya enggak boleh buat masjid lagi. Jadi ternyata perlahan demi perlahan madhabnya Imam Syafi'i ini juga akhirnya pengen mendekat madhab lain akhirnya ya sudah kalau memang ya masjidnya kurang lega ya bolehlah. Sebab kalau orang musuh kumpul semua hari raya nanti kan nggak cukup ya. Ya sudah buatlah yang doa. Tapi ingat jangan bermusuhan. Sebab kadang-kadang jadi imam tuh rebutan. nggak boleh jadi imam di sana buat masjid sendiri. Pengen jadi imam pribadi. Nah, musibah ini kedengkian. Itu adalah musibah kedengkian paling gede. Kedengkian ustadz tuh. Hari raya Idul Adha itu rebutan jadi khotib. Ya sampai nggak tegur siapa, kayaknya buat musola sendiri biar tahun depan bisa sholat id sendiri innalillah jadi tidak boleh ya sampai ada permusuhan yang semacam itu antara ustadz dengan ustadz jadi intinya dipermudah saja kalau memang sudah terjadi dan lama lah baru perlu dibangun ukhuwah kalau belum ada tolong ditahan tapi kalau sudah terjadi ya maka harus dijaga ukhuwah ya tukar menukar khotib dan sebagainya sehingga suasana tetap indah. Tapi ingat pendapat yang dikukuhkan dalam mata Imam Syafi'i adalah enggak sah. Pendapat yang lain adalah mengatakan itu sah asalkan kalau seandainya dikumpulkan orang kampung enggak cukup. Nah, itu adalah masalah sholat Jumat di kampung dengan dua Jumat. Maka sederhanakan saja. Tidak usah terlalu kaku-kaku. Kita dengan teman sendiri ribut ya. Sementara kalau ngusir orang-orang yang dengan membawa akidah sesat itu enggak mau kita. Justru dengan saudara kita ini berantem ya. Tapi dengan masjid yang lain yang sudah ganggu, suka nyanci maki ini nggak pernah gerak kita ini. Masya Allah kok senang berantem dengan saudara yang baik ya. Baik. Kalau ngerjakan sholat sunat tasbih cuma dua rakaat itu boleh apa enggak? <laughs> sholat tasbih itu adalah empat rakaat. Kalau dilakukan dua rokaat, ya anggap saja nyicil nanti lakukan dua rokaat lagi kesempurnaannya. Sebab tidak ada larangan untuk diputus. Jadi mungkin karena capek, saya masih dua rokaat, ya Allah. Ya sudah nanti enggangnya. Minggu depan lagi baru disambung lanjutan. <laughs> Malaikat nggak lupa itu. <laughs> Karena anda harus empat rokaat dalam riwayat itu. Sementara waktunya kan tidak ada batas siang malam pun boleh jadi dua rakaat, dua rakaat dan tidak dianjurkan harus berurut-urutan langsung. Maka akan tapi sebaiknya adalah juga empat rakaat salat tasbih. Dan riwayatnya benar jangan ada yang mengatakan salat tasbih itu bid'ah. Awas. Apa hukumnya apabila salat ber imam kepada khotib atau imam yang suka membid'ahkan Waduh, makruh sebetulnya ya. Sebetulnya pertanyaannya bukan jawabannya bukan jawaban, mestinya kita menjawab begini jawabannya. Kok bisa khotib begitu jadi khotib di rumah masjid? Panjenengan semuanya ini. Ini pertanyaannya ini seharusnya. Pertanyaan kan begini. Gimana kalau kita bermakmum dengan khotib yang suka ambit-ambit ain? Pertanyaannya dua. Kalau itu masjid sampean, kenapa orang itu bisa khutbah di situ? Kalau itu bukan masjid sampean, masjidnya mereka ngapain sholat di situ? Nggak ada alasan sebetulnya. Nah ini, jadi harus tegas ini. Ngapain kok dimasukkan ke masjid kita? Wong kita saja nggak bisa khutbah di masjidnya kan? Contoh saja Makkah Mukarramah miliknya umat Islam seluruh dunia. Tapi sudah dibatasi tentang ilmu itu. Madhab Hanafi Maliki nggak kayak dahulu. Dulu ada di bab ini, bab Daudi ada syekh ini, bab ini ada ini. Ada alim-alim seperti itu. Jadi ada madhab syafi'i, Hanafi semuanya Masya Allah marak sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Baru akhir-akhir ini dirubah. Tidak bisa mengajar di situ. Kecuali sudah berani mengatakan bahwasanya maulid Nabi adalah sesat, wasit tawasul dengan orang mati syirik. Lah ini baru nanti bisa Nah, ini ini sudah dirubah lah. Masjid Makkah yang miliknya umat Islam sedunia saja sudah begitu begitukan. Bagaimana kita ini kok masya Allah kok baik bener? Harus tegas dalam hal ini. Sampai mereka itu mau menutup mulutnya untuk tidak memfasekkan, membid'ahkan orang-orang yang melakukan maulid Nabi dan tawasulan. Baru nanti ukhuwah. Jadi ukhuwah kita tidak seimbang. Ada orang mengatakan, "Ibu ya Yahya kok bahas masalah khilafiyah?" Ya Ustaz, tolong dipahami. Kami menganggap itu masalah khilafiyah, tidak ada masalah. Tapi orang-orang itu nggak nganggap khilafiyah. Coba paham lah kok nyalain salah. Itu kan aneh. Ada orang menegaskan ini Bu ya Yahya itu apa? Masalah khilafiyah dibahas. Loh, saya selama ini nganggap khilafiyah memang. Tapi ini loh yang nyalahkan yang nggak ngerti khilafiyah ini loh yang perlu ditutup, dikunci mulutnya. Kalau ada orang nggak mau maulidin Nabi, nyantai kita. Nggak ada orang tawasulan, nggak ada nggak ada masalah. Saya juga nggak tahu banjir dengan tawasulan atau enggak kan? Nggak pernah ada wajib bertawasul di masjid nggak ada. Saya nggak pernah ngurus seperti itu. Tapi di saat ada orang tawasul syirik ini, iya, itulah harus dikunci mulutnya. Karena itu merusak umat. Karena ada ciri itu. Padahal itu masalah sepele tapi menjadi ciri khas. Sehingga kita hadirkan dan kita besarkan karena apa? Problem besar karena masalah kecil ini yang telah digedekan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Merusak uhuwah Tidak indah. Gak pernah kita merebutkan begini-begini kecuali saat mereka selalu mencaci maki, ngolok dan sebagainya. Subhanallah. Kenapa harus seperti itu? Barangkali ada di antara orang yang tidak senang tawasul. Cobalah duduk yang manis. Ayo, kan begitu. Kalau memang orang yang bertawasul sudah ada hujahnya, artinya ini benar-benar masalah khilafiyah. Dan khilafiyah itu kanlah ingkar fil muhtalafi, Tidak perlu diingkari dengan sampai di mimbar. Ulama dahulu itu kalau berbeda pendapat cuman mengatakan aku beda. Tidak pakai tambahan, gak benar, sesat, goblok, tolol, gak ada. Imam Abu Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Banyak masalah membatalkan wudhu. Tapi selama itu Imam Malik tidak pernah Imam Abu Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Malik goblok. Nggak pernah ada dalam sejarah. Di dalam membatalkan wudhu, Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya, syekhnya. Gurunya Imam Malik berbeda. Tapi Imam Syafi'i di saat mengatakan bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram adalah batal wudhu, sampai di situ. Tidak langsung berkata, apa yang dikatakan Imam Malik adalah salah. Itu adalah kebodohan Imam Malik. Gak ada. Tapi orang kemarin sore ini mengatakan, yang mengatakan membatalkan wudhu bersentuhan dengan mahram itu orang goblok. kurang ajar bener nih orang. Ulama dulu gak sampai derajat cacian. Saya berbeda ya sudah. Tapi gak sampai mencaci. Coba dengerlah. Denger di, beberapa, Tapi janganlah berbahaya. Coba baca. Di tulisan-tulisan tentang membatalkan wudhu. Tentang ini. Hal-hal sepele. Kunut. Abu Hanifah, ke Imam Malik, Imam Syafi'i. Tidak pernah ada cacian dari Imam Malik, Abu Hanifah goblok, nggak ada. Gara-gara tidak kunut. Biasa. Imam Syafi'i kunut. Tapi tidak pernah mencaci Imam Abu Hanifah. Sederhana. Jadi permasalahannya, kalau dah urusan-urusan dipegang oleh orang yang fanatik, katanya kita yang fanatik buta. Anda, Alhamdulillah. Kita ini punya mengeyakini Imam Abu Hanifah yang nggak kunut, nyantai, nggak ada masalah. Banyak berbeda. Imam Malik mengatakan nggak batal wudhu, Imam Abu Abu Hanifah batal. Kita biasa nggak ada nggak terlalu keras. Tapi kita tidak sampai derajat mengatakan Imam Malik yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal adalah goblok. Nggak ada itu. Tapi ada orang ngajari anak-anak di sebuah sekolah, katanya apa? Nggak bener itu. Imam Syafi'i itu goblok mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu Kadang-kadang sambil ketawa kalau nerangkan. Kok bisa ya? Sampai, Kok bisa ya? Ya kamu yang nggak bisa. Ini adalah musibah di akhir zaman. Lah itulah. Kita membela ulama. Jangan sampai ada permusuhan seperti itu. Baik, waktu sudah habis. Ada lanjutannya, tidak boleh meninggalkan Jumat kalau memang ada ahli bid'ah tetap saja Anda sholat di belakangnya, sholat Anda adalah salah, hanya makruh, hanya ke depan hari harus diatur. Bukan berarti kita harus meninggalkan Jumatan, karena sudah hadir di tempatnya Jumatan. Ini saja, semoga Allah menjaga akidah kita, iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa afirna wa la tu'fir alayna innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah kuatkan iman kami ya Allah jagalah akidah kami ya Allah tetapkan kami pada akidah yang koridoi akidah ahli sunnah wal jamaah akidah ahli sunnah wal jamaah ashariyah, sufiyah ya Allah jangan kau jauhkan kami dari akidah ini ya Allah jauhkan kami dari fitnah-fitnah yang datang ke kami yang datang ke tempat kami ya Allah Hanya kepadamu kami serahkan ini semua ya Allah Dan jika engkau yang menjaga kami dan anak-anak kami Tidak ada yang akan tergelincir dan terjerumus ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan jika ada orang yang engkau jerumuskan dalam kesesatan Tidak ada yang bisa menolong ya Allah Sebab hanya engkau yang memberi petunjuk yang sesungguhnya Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Jadikanlah kami ahli taat ya Allah Ahli taat ya Allah Rindukan kami Cintakan kami untuk beribadah beribadah kepadamu ya Allah Rindukan cintakan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah Dan bencikan kami kepada kemaksiatan ya Allah Engkau lebih tahu ya Allah Dan engkau lebih tahu kebiasaan kemaksiatan kami ya Allah Engkau tahu maksiat kami, kebiasaan kami ya Allah. Kami yang malas sholat. Mata kami sering jelalatan. Telinga kami sering mendengar yang haram. Masih banyak yang lain kau lebih tahu ya Allah. Maka ampuni dosa kami dan jauhkan kami dari kemaksiatan itu semua ya Allah dan jadikanlah di esok hari kami menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ampuni dosa orang tua kami dan tutuplah dari mata kami aib saudara-saudara kami tutuplah dari mata kami aib guru-guru kami tutuplah dari mata kami aib orang tua kami agar kami bisa berprasangka baik kepada mereka agar kami bisa menghormati mereka ya Allah ya Allah jadikanlah kami anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah dan berikan kepada kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami sehingga kami dan orang tua kami kami dan anak kami menjadi ahli surgamu ya Allah ya Allah Berikan keindahan dalam kehidupan rumah tangga kami, Ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang indah dalam kemesraan, dalam cinta karenamu, Ya Allah. yang belum menikah ya Allah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang bakal menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah ya Allah mudahkan mudahkan mereka untuk mendapatkan kehalalan ya Allah dan jauhkan dari pintu haram dari pintu kemaksiatan dan kehinaan ya Allah jadikanlah kami para suami dan istri yang semakin hari semakin mesra ya Allah semakin hari semakin kasih sayang semakin hari semakin menghormati semakin saling menghargai dan saling mengabdi ya Allah dalam irama mendapatkan ridhomu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah mudahkan segala urusan kami. lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami ya Allah ya Allah yang mendengar suara ini dan yang tidak mendengar ya Allah pilihlah mereka menjadi kekasih-kekasihmu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami ketulusan ya Allah ketulusan di dalam melakukan ibadah kepadamu, ketulusan di saat kami berjuang di jalanmu, ya Allah dan berikan kepada orang yang bersama kami keikhlasan, yang pernah membangun masjid ini, berjuang di masjid ini, yang membantu pesantren kami, ya Allah, yang membangun pesantren kami, dan yang ikut berinfak dengan tenaga, pikiran, dan harta di pesantren kami, berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah, keikhlasan dan terima amal kebaikan mereka, dan gantilah di dunia dan di akhirat di dunia dengan harta yang berlipat ganda, dan di akhirat dengan pahala Ta'ala di surgamu ya Allah dan dikirimkan kepada kami hanya orang-orang ikhlas ya Allah orang-orang tulus yang tidak tulus jauhkan ya Allah jika ada orang tidak tulus datang ke tempat kami maka rubahlah hati mereka menjadi hati yang tulus ya Allah ya Allah jauhkan kami dari permusuhan satukan umat kekasihmu Nabi Muhammad dalam cinta karenamu ya Allah jauhkan kami dari orang yang mencaci maki para ulama ya Allah jauhkan kami dari orang-orang yang mencaci maki para ulama dan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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.